Musanna ketika menjadi mudhaf nunnya dihilangkan. pada isim musanna, isim musanna kan diakhiri alif dan nun. Nah, ketika dia menjadi mudhaf ya, maka nun itu dihilangkan. Jadi dari asalnya alamatani dia menjadi mudhaf diidofakan pada al-jazm menjadi alamata al-jazm, al-jazm Maknanya dua tanda jazm. Qala al-musannif berkata Ibnu Asyurum rahimahullah walil jazmi alamatani dan jazm itu mempunyai dua tanda alamatani dua tanda as-sukunu wal hatfu yakni sukun dan hatf ya hatuf atau membuang jadi mana al hadfu itu membuang dua tanda jazm yaitu sukun dan hadfu. fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari'i as-sahih akhiri adapun sukun ya, sukun itu menjadi tanda untuk jazm ya, fil fi'lil mudari'i as-sahih akhiri pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Sukun menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf sahih. Artinya bukan huruf ilah, bukan alif, bukan wawu, dan bukan ya. Ini. Wa amal hadfu, adapun hadfu, fayakunu alamatan lil jazmi, dia menjadi tanda untuk jazm fil fi'il al mu'tal lil akhiri. Pada fi'il mubarak yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya itu berupa huruf ilah yakni alif atau wawu atau ya. Wa fil af'alil khamsati dan pada fi'il-fi'il yang lima. Jadi tadi al eh, hatfu itu menjadi tanda jazm. Yang pertama pada fi'il mubarak mutal akhir, kemudian kedua pada fi'il yang lima af'alul khamsah allati raf'uha bi sabatin nuni yang rafa'nya itu dengan sabatun nun dengan adanya nun pada af'alul khamsah rafa' dengan sabatun nun atau subutun nun yaitu dengan adanya huruf nun nah ketika jazm nanti tandanya dengan membuang ya, jadi membuang huruf nun tersebut nanti akan dijelaskan insyaallah Allah ini. jadi ini dua tanda jazm Qala syarih berkata al Al-Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullah al-jasmu huwa al-alamatu rabi'atu lil i'rabi. Jazm ini adalah tanda yang keempat pada i'rab atau jenis yang keempat pada i'rab. Ya, jadi ar-raf'u rafa, kemudian an-nasbu nasab, kemudian al-khafdu atau al jaru jar, kemudian al-jazmu jazm yang keempat. Yaqulu ya, Beliau Ibnu Ajur mengatakan tadi ya, walil jazmi matani as-sukun wal hadfu. Jazm itu mempunyai dua tanda, yakni sukun dan hadfu. Wal aslu as-sukunu. Yang asal, yang asli, tanda yang asli adalah sukun. Ini. Jadi tanda yang aslinya itu sukun. Berarti yang hadfu itu tanda yang pengganti. Wal jazmu la yadkhulu fil asma'i. Jazm itu tidak masuk pada ism, wala yadkhulu fil fi'il madhi dan tidak pula masuk pada fi'il madhi ya wala yadkhulu fi fi'il amri dan tidak pula masuk pada fi'il amr wala yadkhulu fil fi'il mudhari'i idza tasalat bihi nunun niswati au nunut tawkidi dan jazm tersebut tidak masuk pada fi'il mudhari' jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun niswah atau bersama dengan nun taukid. Ya. Jadi jazm tidak masuk, maksudnya tidak bertemu pada ism, tidak masuk, tidak bertemu dengan fi'il maudhi, tidak bertemu dengan fi'il amr, tidak bertemu dengan fi'il mubarak yang bersambung dengan nun niswah maupun dengan nun ataupun dengan nun taukid. Ya. Innama yadkhulu fil fi'il mudhari'i. Hanya saja Jazm itu masuk pada fi'il mudhari. Ya, bisyurutin dengan syarat-syaratnya. Ya, dengan beberapa syarat. Jadi jazm itu masuk pada fi'il mudhari dengan beberapa syarat. Walihada nakulu oleh karena ini oleh karena itu kita katakan al-jazmu yakunu fil fi'il mudhari'i ghairil mabniyyi. Jazm itu ada pada fi'il mudhari' ghairil mabni yang tidak mabni ya jazm itu ada pada fi'il mudhara yang tidak mabni ya artinya yang berubah yang mu'rab bukan yang mabni walahu alamatani dan jazm ini mempunyai dua tanda as-sukunu yakni sukun wal hatfu dan hatfu kemudian dijelaskan masing-masingnya. Mau bi'us sukuni tempat sukun. Fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Sukun itu dia menjadi tanda untuk jazm. Fil fi'lil mudari'i as-sahihil akhiri pada fi'il mudari' yang sahih huruf akhirnya. Fi'il mudari' yang sahih huruf akhirnya. Qauluhu fil fi'li. Ucapan musonif fil fi'li ya, pada fi'il maknanya apa? Khol jadihi alismu. Jadi isem itu keluar darinya, tidak tercakup dalam uh, ini. Karena yang disebutkan fil fi'li pada fi'il berarti isem tidak termasuk. Al mubarii kemudian disebutkan tadi al mubari Maka apa? Kharaja bihi al amru keluar darinya tidak termasuk dalam jazm ini adalah al-amru, fi'il amr, wal madhi dan juga fi'il madhi. Karena yang disebutkan fi'il mubarak Sehingga amr dan madhi tidak termasuk, tidak tercakup. Kemudian as safihil akhiri yang sahih huruf akhirnya jadi huruf akhirnya berupa huruf sahih bukan huruf illah maka kharaja ini al-mu'talul akhiru maka yang keluar darinya tidak termasuk dalam makna ini adalah al-mu'tal akhir yang huruf akhirnya itu huruf illah di anahu saya sayati hukmuhu karena dia yang mu'tal akhir ini akan datang nanti hukumnya pembahasan ataupun penjelasannya akan ada pada pembahasan berikutnya Insya Allah lakin <clears throat> jadi yang disebutkan musannif Tadi fi'il mubarak sahihul akhir. Kemudian asyih menambahkan lakin labudda an nubifa akan tetapi harus kita tambahkan al fi'lal mubari'a ghairal mabni yakni fi'il mubarak yang tidak mabni yang bukan mabni jadi bukan tetap ini as-sahih al-akhiri yang sahih huruf akhirnya jadi penambahan dari asyik adalah ghairul mabni yang bukan mabni. Hmm. Falau kulta seandainya engkau mengatakan la yakumanna zaidun. Zaid benar-benar tidak berdiri. Oh. La nahiyah tentang itu nahiyah berarti larangan ya. La yakumanna zaidun zaid jangan benar-benar berdiri La nahiyatun. La di sini nahiyah, melarang. Ya, jadi la nahiyah kan termasuk yang menjazumkan Ya. Kemudian yaqumanna fi'il fi'lun mudhari'un. Yakumanna ini fi'il mudhari'. Lam yujzam. Dia tidak dijazmkan. Ya. Yakumanna ini fi'il mudhari' la yaqum yahkumanna ini fi'il mudhari tetapi tidak dijazmkan. Jadi fi'ilnya kan di sini ya. Ini kan dengan fathah. Menunjukkan apa? Itu bukan tanda jazm. Karena jazm tadi dengan sukun atau dengan fathu. Padahal di sini fathah berarti dia itu tidak dijazmkan. Ma'a anna lan nahiyata tajzimu. Padahal an la an nahiyai ini, la nahiyah dia itu menjazmkan. La anahiyah, la la yang bermakna larangan itu menjazmkan. Menjazmkan fi'il mudhari'. Tapi di sini la anahiyah, dia tidak menjazmkan fi'il mudhari' ini atau fi'il mudhari' ini tidak dijazmkan. Lima la yujzam? Kenapa dia tidak dijazmkan? Walaupun ada la anahiyah tadi, li'annahu mabniyun karena fi'il mudhari ini dia mabni. Dia keadaannya tetap. Ya, dengan fathah ini, tetap dengan fathah ini. Sehingga dia tidak dijazmkan. Seandainya tidak ada la, tetap dibaca yaqumanna dengan fathah tanpa ada la nahiyah. Ada nahiyah tetap dibaca la yaqumanna. Jadi tetap ada la atau ataukah tidak ada la annahiyah fi'il mudhari'nya tetap dibaca yakumanna dengan fathah di sini. Berarti menunjukkan dia mabni. Keadaannya tetap. Ya, tidak berubah. Ini ya. Nanti pembandingnya di kalimat berikutnya. Kita baca dulu. Idan la budda min al-idafati fil fi'l al-mudari'i as-sahih al-akhir ghair al-mabni. Jadi harus ada penambahan ya, idafah di sini penambahan pada fi'il mudhari' sahih akhir ghair mabni yang tidak mabni, yang bukan mabni. Bukan yang seperti ini. Kalau ini kan mabni. Berarti yang selain seperti ini. Ya. Kalau yang membeni tidak termasuk pada tadi e, tanda jazm dengan sukun tadi. Misaluhu contoh antakula jika engkau mengatakan ya, ini untuk membandingkan lam yakum zaidun ya. lam yakum zaidun zaid tidak berdiri yakum fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Yakum ini fi'l mudhari'. Sahih huruf akhirnya. Walihada bi bisukuni dan karena ini dia dijazmkan dengan sukun. Kenapa? Karena dia tidak membeni, tidak termasuk yang membeni seperti yakumanna tadi. Kalau yakumanna tadi adalah ataukah tidak adalah, dia tetap yakumanna, tetap dengan fathah, tidak berubah. Tapi kalau yakum dia di sini majzum jazm dengan sebab lam tandanya dengan sukun. Kalau tidak ada lam dia kembali ke rofa menjadi yakumu dengan boma. Kan berarti ini berubah. Dari rofaknya boma jazmnya sukun karena ada lam tadi. Makanya ini berubah. Ini bukan mabni. Tapi kalau ini tadi tidak ada la dibaca fathah yakuman adalah nahiyah juga tetap fathah yakumanna. Ini yang mabni. Jadi berbeda ini mabni, fi'il ini mabni dengan fathah. Kalau yang seperti ini, ini bukan mabni atau mu'rab. Ya. Rafa dengan goma, jazm dengan sukun. Nah, yang termasuk dalam pembahasan adalah yang seperti ini, yang berubah ini, bukan yang mabni tadi. Iya. Contoh dalam ayat di surah Al-Alaq ayat ke-14. Alam ya'lam bi Allah yara. Ya, ya'lam fi'lun mudhari'un sahihul akhiri ghairu mabniyin. Fi'il mudhari' sahih huruf akhirnya ya, kemudian ghairu mabni, tidak mabni. Walihada jizima bisukuni oleh karenanya oleh karenanya dia dijazmkan dengan sukun. Ya lam, lam, ya lam. Ya, asalnya atau rofaknya ya lamu dengan boma Kemudian ada lam menjadi lam ya lam dengan sukun. Apakah dia tidak mengetahui ya, alam ya lam bi Allah yara? Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah itu melihat? Contoh yang berikutnya dalam ayat di surah Al-Qasas ayat 176 If qala lahu qawmuhu la tafrah ketika kaumnya berkata kepada dia yaitu Qarun di sini la tafrah kamu jangan sombong ya. tafrah dijelaskan majzuman bisukuni tafrah ini majzum dengan sukun tafrah ya huruf akhirnya sukun tanda jazmnya Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiru sahihul akhiri ghairu mabniyin karena dia adalah fi'il mudhari' sahih huruf akhirnya ya kemudian ghairu mabni tidak termasuk yang mabni ya, dia nanti berubah kalau marfo ya dengan bomah tafrahu di sini zoom dengan sukun la tafrah ini contoh yang ketiga wala tahsabannallaha ghafila di surah uh, Ibrahim ayat ke-42 dan janganlah engkau menyangka Allah itu lalai dan jangan engkau benar-benar menyangka bahwasanya Allah itu lalai la nahiyatun la di sini nahiya bermakna larangan ya tahsabanna ya, tahsabanna ini seperti yakumanna tadi ya jadi yakumanna tadi dikatakan mabni. Kenapa? Sebabnya apa? Sama yang seperti di sini. Tahsabanna. Fi'lun mudhari'un. Dia itu fi'il mudhari'. Lakin lam yujzam. Eh, lakin lam yujzam. Yujzam ini maksudnya sukun ya. Akan tetapi ini tidak dijazmkan. Ya, tahsabanna ini fi'il mudhari' tetapi tidak majzum, tidak dijazmkan. Kenapa? li'an lahu mabniyun karena dia itu mabni ya tahsabanna itu mabni adalah nahiyah dibaca la tahsabanna seandainya tidak adalah dibaca tah tahsabanna sama kan tetap kan tahsabanna baknya tetap di fathah adalah apakah tidak adalah tetap dibaca dengan fathah seperti ini tadi yakumanna ataukah la yakumana tetap jadi nun di situ bukan bagian dari fi'il ya fi'ilnya sebelum nun kata fi'ilnya huruf akhir dari fi'il itu jadi sebelum nun ini kita melihatnya di sini nun tasdid itu bukan lafaz fi'il dijelaskan ini ya wa innama kana mabniyan litisalihi bi nun tawkili ya hanya saja fi'il itu menjadi mabni karena dia bersama dengan nun taukid. Ya, jadi nun di sini ini yang disebut dengan nun taukid. Nun yang bermakna penegasan atau penguatan. Fungsinya untuk menguatkan, menegaskan. Takumanna ya, atau yakumanna, dia benar-benar berdiri. Tasabanna engkau benar-benar meng, meng, mengira atau menyangka, menduga. Jadi nun untuk menguatkan, menegaskan. Kalau terjemahnya ya benar-benar atau sungguh-sungguh atau yang semisal dengan itu. Nah, ketika fi'il mubarak bersambung di akhirnya ini bersama dengan nun maka maka ilmu mubarak itu menjadi mabni, menjadi tetap. Ya. ilmu mubarak yang bersambung dengan nun maka fi'il mudhari itu menjadi mabni ya. yakumu dia mu'rab marfu dengan boma, majusun dengan sukun tapi kalau dia bersama dengan nun taukid menjadi mabni dengan fathah yakumanna yakumanna adalah la yakumanna kan tetap kenapa dia tetap tidak berubah karena bersama dengan nun taukid ini jadi yang menyebabkan si mubar ini mabni adanya nun taukid ini. Tadi di awal sudah disebutkan ya. Wala yadkhulu fil fi'l mudhari'i idza tasalat bihi nun nisbati au nun taukidi. Tidak masuk pada fi'il mudhari' jika bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. Jadi kalau bersambung dengan nun taukid atau juga itu nun niswah maka dia menjadi mabni tetap. Contoh yang berikutnya di surah Al-Ikhlas ayat 4, "Walam yakun lahu kufuan ahad." Walam yakun lahu kufuan ahad. Nah, kalau di apa dibaca ini yakun ya dengan sukun ya. Yakun majzumun. Yakun itu majzum, majzum disukuni dengan sukun. Dimana? Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri sahihul akhiri ghairu mabniyin. Karena dia fi'il mudhari' sahih huruf akhirnya ghairu mabni yang tidak mabni. Tidak bersambung dengan nun juga tidak bersambung dengan nun Idan jadi maka كان الفعل المضارع مجزوما وهو صحيح الآخر غير مبني وجب أن نسكنه kapan saja fi'il mudhari itu majzum kemudian dia itu sahihul akhir huruf akhirnya huruf sahih bukan huruf illah bukan alif bukan wawu dan juga bukan ya kemudian ghairu mabni tidak mabni tidak bersambung dengan nun taukid tidak bersambung dengan nun niswah, maka wajib an nusakkinahu, wajib untuk kita mensukunnya. Wajib untuk dia disukun. Akhir dari fi'il mudhari ini wajib disukun. Majzum dengan sukun. Contoh lam yakun, lam yabrib, lam yahsib, lam yahsab. Ya, bisa yahsib, bisa yahsab. Iya kalau yasib yasibu itu menghitung kalau yasab menduga menyangka <clears throat> wal amsilatu kafiratun jiddan dan contoh-contoh ini banyak sekali jadi ini majuzumnya fi'il mubarak dengan sukun dengan beberapa syarat ada yang ditanyakan ini? yang non miswah ada yang bisa contoh di ayat misalkan ya uh, atau libatu uh, atau langsung sudah yaktubna ad-darsa. Para siswi itu menulis pelajaran yaktubna. Ini fi'il mudhari. Ya. Asalnya yaktubu kan? Yaktubu. Kemudian dia bersama dengan nun niswa. Apa nun niswa? Itu bomir nun yang digunakan untuk jamak mu'annas sebagai fa'il ya untuk jamak mu'annas. Ini jamak mu'annas. Para siswi kan jamak mu'annas. Ya. Kemudian memberinya nuniswah tadi. Dari yak tubuh bersambung dengan nuniswah menjadi yak tubakna. Nah, ketika fi'il mudhari ini bersambung dengan nuniswah, maka dia menjadi mabni tetap keadaannya. Di sini tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazinkan, dibaca yak tubakna. Kalau misalkan ada lan, lan kan dia menasabkan ya. Kemudian masuk pada yaktubna. Maka dia menjadi lan yak tubna tetap keadaannya. Padahal lan itu menasabkan, tapi ini tidak menjadi mansub. Ya, baknya kan batas fi'nya di sini ya. Nun itu kan tadi nun itu bomir. Fi'nya kan sampai di sini. Jadi pada bak itu huruf akhir dari fi'l. Nah, banyak tetap sukun, lan yaktubana. Sama seperti di sini, Yaktubana. ini sukun. Padahal ada lan yang menasabkan. Atau ada lam yang menjazmkan. Maka nanti menjadi lan Nah, Tetap dengan sukun. Ya, tidak berubah. Kenapa? Karena si ilmu mudhari ini dia bersama dengan niswah. Kalau bersama dengan niswah, keadaannya tetap dengan sukun. Yaktubana. lan yaktubana. lam yaktubana. Berbeda dengan asalnya tadi yak tubuh. Kalau ada lam menjadi lam yak tuba. Ada lam menjadi lam yak tub. Itu ya. Ini. tidak mabeni berubah, tapi kalau yang ini yang bersambung dengan nun niswah itu mabeni tetap. Jadi fi'il mubarak ketika bersambung dengan nun niswah ini atau nun taukid tadi itu menjadi mabni keadaannya tetap tidak berubah walaupun ada yang ada lam atau kata lain yang menjadikan menafatkan, apakah lam atau kata lain yang menjadikan maka tidak mengalami perubahan sehingga yang mabni tersebut di luar dari pembahasan yang jazm dengan sukun ini <coughs> tidak termasuk di situ. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sukun, ya. Tanda jazm dengan sukun pada fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, yang tidak mabni. Kemudian yang berikutnya, mau maudi'a al-hadfi. mau al-hadfi. Nah, ini juga seperti tadi. mau Maudi'a asalnya apa? maudi'ani. Berarti ini bentuk musanna. Jumlahnya dua. Ya isim musanna. Asalnya maudi'ani. Kemudian karena menjadi mudhaf Diidofahkan pada al hafi maka nunnya hilang. Menjadi maudi'a al hafi atau al hafi Berarti maknanya apa? Dua tempat untuk hafu. Ya, dua tempat pada hafu. Qala al-musannif berkata Ibnu Ajurum rahimahullah wa amal hatfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari'i al-mu'tal lil akhiri. Hatfu itu menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. <clears throat> Ya, pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini tempat yang pertama ya. Tempat yang kedua nanti insyaallah. Ya. Jadi yang pertama dulu. Jadi hatfu itu menjadi tanda untuk jazam pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Alif atau wawu atau ya. Qala syarih berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiru huwa alladhi akhiruhu harfu illatin. Ya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Ya. Fi'il mudara yang huruf akhirnya itu berupa huruf illah. Wa huruful illati salah satu huruf-huruf illah itu ada tiga. Al-alifu, alif. Al-mafruhu ma Alif. Ya. Kemudian al-maftuhu ma yang di fathah huruf sebelumnya jadi alif kemudian sebelumnya fathah wal wawu kemudian wawu al mabmumu belaha wawu ya ini wawu yang di domah huruf sebelumnya wal ya'u al maksuru maka belaha huruf ya yang di kasroh huruf sebelumnya jadi huruf ilah ada tiga alif sebelumnya di fathah kemudian wawu sebelumnya itu di bomba, kemudian ya sebelumnya di kasro. Iya. Iya. Ya, kalau huruf ilahnya sebenarnya hanya alif, waw dan ya. Tapi untuk, untuk melengkapi tentang alifnya, tentang wau dan tentang ya-nya ya, disebutkan keadaan sebelumnya. Ya, supaya lebih jelas. Kullu fi'lin mudari'in setiap fi'il mudari' akhiru alifun yang huruf akhirnya itu berupa alif au wawun atau wawu au yaun atau ya fa innahu yujzamu bi hadfil alifi maka dia itu dijazmkan bi hadfil alifi dengan membuang alifnya tersebut awil ya awil wawi atau membuang wawu tersebut awil ya'i atau membuang yaknya tersebut jadi huruf-huruf illah yang dari akhir tersebut itu nanti dibuang dihilangkan itu sebagai tanda jazmnya yarba contoh Ya, ya Allah apa ini? Diakhiri dengan alif. Itu alif ya, bukan ya ya. Ini alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Oke, alif dan sebelumnya fathah ya. Ini ya Allah Dan sebelumnya fathah. Hmm. Ada fil alaiha al-jazima. Masukkan padanya kata yang menjazmkan. Lam, yakni lam. Takulu engkau katakan, maka menjadi lam yarba jadi yarba dimasuki lam maka menjadi lam yarba alifnya dibuang dihilangkan ya. la taqulu yarba engkau tidak mengatakan la yar, lam yarba ya. tidak demikian jadi alifnya ini dibuang dihilangkan ini membuang alif ini sebagai tanda jazmnya ya. sebagai tanda jazmnya lam yarba Lalu sami sami'ta qailan, seandainya engkau mendengarkan seseorang mengatakan qailan yaqulu ya, seseorang mengatakan ya. Ya, menukil dari ayat, tapi ini ucapan dia sendiri karena berbeda ya dari ayat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Di sini membacanya panjang yarahu dan barang siapa beramal sebesar zarrah syarran berupa kejelekan Yarohu dia akan melihatnya tapi dia mengucapkan dengan tadi membacanya Yarohu. ya. dengan panjang artinya apa Alisnya tetap ada Mada takulu apa yang kau katakan seandainya mendengar ucapan seperti ini Yarohu khotoon ini keliru itu salah lianna yarah karena yaro ini mu'tal dan dia itu mu'tal dalam penulisan karena yaro diikuti bomir maka alisnya ditulis dengan lurus tapi kalau tidak diikuti bomir dia ditulis dengan bentuk ya itu dalam penulisan ya. jadi yaro itu ditulis seperti ini alisnya ditulis dengan bentuk ya tapi kalau diikuti bomir alisnya ditulis dengan bentuk lurus itu dari, dari sisi penulisan Terlepas dari itu, jadi fi'il yaro ini mu'tal. Dia di akhir huruf ilah, yaitu alif. Eh, Wahuwa majzumun. Dan dalam kalimat itu, dia majzum. Ya. dijazumkan oleh man. Eh, yang menyebabkan jazm itu man. Yang lebih awal tadi ya, man yakmal. Nah, maka nanti yaro menjadi majzum. Eh, karena dia majzum bagaimana? fa yujzamu bi hadfi harfil illati maka dia itu dijazmkan dengan hadfi harfil illati dengan membuang huruf ilah ini fa yuqalu sehingga dikatakan yarahu kan ketika ini dibuang menjadi yara ya, menjadi yara kemudian bersama dengan dhamir ha sehingga menjadi yarahu ini. bagaimana yang ada dalam ayat ya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Pendek membacanya yarahu atau yarah pendek. Tidak ada alif. Karena alifnya dibuang, dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Gitu. Idza kana akhirul fi'li ya'an. Itu contoh untuk yang alif. Seperti ini. Sekarang contoh yang akhir fi'il itu berupa huruf ya. ya. Jika kana akhirul fi'li ya'an jika akhir dari fili itu huruf ya fa innahu yujzamu bi hadfil ya'i maka dia dijazmkan dengan membuang huruf ya tersebut. Mislu contoh Yaqubi ya. Taqulu engkau mengatakan lam yaqubi Yaqubi huruf akhirnya huruf ya. Kemudian ada lam, lam yang menjazmkan, maka menjadi lam yaqubi yaknya hilang. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Abasa ayat yang ke-23, Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya. Kali-kali tidak dia belum mengerjakan apa yang apa yang Allah perintahkan padanya. Nanti dibuka di musaf ya terjemahannya. Dijelaskan di sini lam ya, lama Nah, ini tulisnya panjang ya. Lama ada alifnya. Itu lama tanpa alif ya. Lama harfu jazmin. Lama ini adalah huruf jazm. Ya. Lama itu huruf jazm. Dia menjazmkan fi'il mubarak sesudahnya. Yaqdi. Yaqdi ya. Tidak ada yaknya. Lam yaqul yaqdi. Tidak mengatakan dengan yaqdi. Yaknya ada tidak demikian tapi apa yaknya dihilangkan walakin hatfu walakinna hatfal ya. walakin hadifal ya akan tetapi dia menghilangkan yaknya ya li'annahu mu'talun bil ya'i karena dia itu mu'tal ya, dengan ya di akhir huruf illah yang berupa ya ya fatuhdafu 'inda jazmi maka ya itu dihilangkan ketika jazm lama yak yaqdi yaknya hilang itu sebagai tanda jazmnya contoh yang lain yakni pada kata yakni memaknai me menghendaki atau memaksudkan ya, artinya yakni yakni di akhir huruf illah yaitu ya idzimha jazmkan ia jazmkan kata ini menjadi lam yakni hadaf ya engkau hilangkan yaknya ya. dari yakni ada yaknya menjadi lam yakni yaknya dihilangkan yak yang akhir ya itu dihilangkan wa abaqaitahu maksuran dan tinggalkan ia dengan kasroh di kasroh ya. yakni ya, dari yakni ada yaknya ya. kemudian yaknya itu hilang karena dalam lam menjadikan menjadi lam yakni nah ini keadaan akhirnya tetap kasroh Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyatakan di surah Al-Hadid ayat 16 Alam yakni Lilladina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillah ya. Tidaklah tidakkah datang pada orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah. Li'annaka idza hadasta harfa illati ya. ya, dalam ayat tadi ya, lam yakni Ya. Jadi yaknya dihilangkan ketika ada lam yang menjazmkan. Ya. Asalnya ada ya, ini dihilangkan menjadi lam ya ni. idah idza hadzafta harfa illati karena jika engkau menghilangkan membuang huruf illah ya bakal baqi ala ma huwa alaihi maka al baqi eh, yang ditinggalkan tadi sisanya tadi itu tetap pada keadaannya. Ya, terjemahan suara mana demikian ya. mahu alaihi. Jadi tetap pada keadaan asalnya dia. Ini. An-nunu tabaqa maksuratan kama huwa kama hiya alaihi. Nun pada yakni tadi ataupun yakni ini tetap dikasrah bagaimana asalnya. Ketika ada ya dibaca yakni nunnya di kasroh atau di sini yakni nunnya di kasroh ketika ya huruf akhir itu dihilangkan maka nun yang kasroh itu tetap dengan kasroh ini juga yakni tetap di kasroh jadi ketika huruf ilah itu dihilangkan maka huruf yang sebelum akhir itu tetap seperti keadaan asalnya kalau dia memang di kasroh ya di kasroh atau kalau tadi ketika alif itu sebelum alif di fathah ketika alif dihilangkan maka tetap fathah sebelum huruf ilah tadi tetap fathah, tetap seperti dia asalnya, keadaan asalnya bagaimana. Tidak berubah. Jadi hanya sekedar menghilangkan itu saja. Tidak mengubah yang lainnya. Satu kita selesaikan ke bawah ya. Masih ada waktunya. Kalau Allah Ta'ala di ayat yang lain Allah menyatakan walamma ya'tihim ta'wiluh di surah Yunus ya. Nanti artinya dibuka di sana ya. Ya'tihim. Dalam ayat ini disebutkan ya'tihim. Ma'asluha apa asalnya? Asalnya adalah ya'ti bil ya'i dengan adanya ya yang di akhir ya. Ya'ti ada huruf ya di akhir ini. Tapi dalam ayat menjadi ya'ti. Yaknya hilang. Karena kalau Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di surah yang lain, ayat, eh, di surah Hud ayat, eh, ayat 8 ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Dalam ayat yang ini di surah Hud itu yaknya ada yauma ya'tihim. Ya, tapi di surah Yunus tadi lama ya'tihim, yaknya tidak ada, yaknya hilang. Ya. Karena yang lama itu menjazmkan maka yaknya hilang lama yak cihim. adapun di surah surahu tadi yauma cihim di situ tidak ada yang menjazmkan tidak ada yang menafakan sehingga yaknya tetap ada ya. lakin lam, lama juzimat ya. akan tetapi ketika sudah dijazmkan dalam surah Yunus tadi walamma ya'tihim Maladi fa'alna, apa yang kemudian kita lakukan? hadafna harfal illati kita buang kita hilangkan huruf ilah tersebut wa tabaqa al kasratu dan kasrahnya tetap ya'ti tetap di kasrah dalilan alal ya'i sebagai petunjuk pada ya yang dihilangkan jadi dengan tetapnya kasrah ini pada yakni yakni atau ya'ti itu menunjukkan apa ya itu yang dihilangkan ada ya yang dihilangkan hmm. Fanaqulu lamma ya'tihim. Sehingga kita katakan lamma ya'tihim, lamma harfu nafyin, lamma itu adalah huruf nafi, dia menafikan, wa jazmin dia menjazmkan, eh, wa dan membalik, mengembalikan. Jadi lamma ini disebut sebagai huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Huruf nafi karena dia bermakna menafikan, huruf jazm karena dia menjazmkan fi'il mubarak sesudahnya, kemudian disebut huruf qalb karena dia membalik, mengembalikan, yakni mengembalikan waktunya ke waktu yang lampau. Fi'il mudhari cara apa kan menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Tapi ketika didahului lama, maka itu mengembalikan waktunya ke waktu yang lampau, waktu maudi. Sehingga dia disebut dengan huruf qalb, mengembalikan ke waktu lampau lagi. Bukan lagi bukan lagi waktu sekarang atau waktu akan datang, tapi dia waktu lampau, waktu maudi lafadznya mudore tapi waktunya mawi itu lama ya demikian kemudian yakti fi'il mudareknya fi'lun mudore'un majazumun bi lama yakti ini fi'il mudarek yang dijazmkan dengan lama wa alamatu jazmihi hatfu harfil illati dan tanda jazmnya itu dengan membuang huruf illah al ya'i yaitu ya wal kasratu qablaha dalilun alaiha dan kasrah yang sebelumnya itu menunjukkan pada ya tersebut jadi kasrah di sini menunjukkan itu ya dihilangkan. Sebagaimana tadi fathah ini menunjukkan alif yang dihilangkan. Yang tadi disebutkan ini alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya boma, ya sebelumnya kasrah. Kaitannya tadi ketika ini nanti hilang, kemudian sebelumnya tadi dengan fathah atau boma atau kasrah itu untuk menunjukkan bahwasannya kalau fathah berarti alif yang dihilangkan. Kalau nanti bomah berarti wawu yang dihilangkan. Kalau itu nanti dengan ya, berarti e, kalau itu dengan kasrah, berarti huruf ya yang dihilangkan. Sebagai tanda seperti itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Ini sampai pada ya. Untuk yang berikutnya nanti tentang wawu. Ya. Pada pembahasan berikutnya insya Allah di kesempatan yang akan datang kalau kalian punya kekurangannya ini dulu wallahu alam subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu